Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat meluangkan waktu mencurahkan tenaga dan energi dan melangkahkan kaki kita untuk beribadah, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersua dan bersimpuh di salah satu taman-taman surga guna mempelajari firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam guna melakukan dan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat beribadah kepadanya. Salawat dan salam tidak luput dari majelis kita ini sehingga kita mengucapkan salam dan salawat kepada kudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang membahas makna tasbih sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malaikatnya ketika malaikatnya mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu dan kita telah menjelaskan bahwa tasbih secara umum apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas dan para ulama yang lain yaitu tanzihullahi azza wa jal an kulli su mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan dari segala bentuk kejelekan dari segala bentuk hal-hal yang negatif lalu kita menjelaskan perincian hal-hal buruk tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin ketika mentafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan yang harus disucikan, yang harus ditiadakan dari Allah Subhanahu Wa Taala ada tiga hal. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Segala bentuk sifat-sifat yang buruk. An-naqas, sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang kurang sifat-sifat yang jelek itu harus disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha Suci dari sifat-sifat buruk tersebut seperti kebodohan, kemalasan, kekikiran dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah sifat baik yang tidak sempurna. Allah berilmu tapi ilmu Allah tidak sempurna. Allah Maha Karim tapi kedermawanan Allah tidak sempurna. Kemuliaan Allah tidak sempurna. Dan sebagainya. Ini pun harus dibersihkan. Karena sifat-sifat ini walaupun hukum asalnya baik namun karena tidak sempurna, tidak layak menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi kita tidak boleh menyamakan, kita sucikan Allah dari berbagai bentuk persamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Artinya Allah memiliki ilmu, makhluk memiliki ilmu, tapi ilmu Allah tidak mungkin disamakan dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah sangat sempurna dan ilmu makhluk terbatas dan ilmu makhluk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila dan tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit saja. Jadi tidak boleh disamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Sebagaimana Allah memiliki zat, makhluk memiliki zat, dan zat Allah berbeda dengan zat makhluk, begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan bahwa jangankan menyamakan, membandingkan saja merupakan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bait syair orang Arab ketika dia mengatakan atau orang Arab mengatakan alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal asa tidakkah engkau mengetahui bahwa pedang akan berkurang nilainya jika dikatakan pedang lebih tajam daripada tongkat jadi ketika pedang dibandingkan dengan tongkat dari sisi ketajamannya ini bukan memuji si pedang, namun justru sebaliknya, ini penghinaan terhadap pedang. Bagaimana mungkin pedang yang tajam disamakan dengan tongkat yang tumpul dan tidak memiliki sisi ketajaman? Sebagaimana lulusan doktoral atau PhD Fakultas Kimia disamakan dengan anak kecil yang baru belajar di TK nol besar. Ini kan penghinaan. Bapak hebat ya, dapat gelar PhD cum laude, lebih pintar daripada keponakan saya yang masih kelas nol besar. Ini penghinaan. Ini bukan membandingkan, ini penghinaan kepada sang dokter. Bagaimana mungkin disamakan dengan anak kecil kelas nol besar? Masih ada nggak sih kelas nol besar sekarang? Masih ya, kelas nol besar tuh masih ada ya. Itu zaman saya kecil waktu itu, nol kecil, nol besar, kelas satu. Nah. Jadi tidak boleh disamakan. Eh, uh, Selanjutnya hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum ketika kita telah menjabarkan apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin kita menjawab sebuah pertanyaan yang berbunyi bagaimana cara malaikat bertasbih. Dan hal ini dijelaskan oleh para ulama tafsir dan wallahu taala alam. Tafsir yang rajih dalam masalah ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi, Al-Imam Al-Baghawi dan ini adalah pentafsiran Al-Imam Qatadah bahwa tasbihnya malaikat adalah tasbih itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam ada at-tasbih tasbih, tasbih ya tasbih kata beliau. Dan secara lebih detail malaikat mengucapkan subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Hal ini didukung oleh sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Ayul kalami afdal perkataan apa yang paling afdal yang paling baik lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab mastafallahu li malaikatihi awali ibadihi yaitu kalimat yang Allah pilih untuk malaikat-malaikatnya dan hamba-hambanya atau malaikat-malaikatnya atau hamba-hambanya apa kalimat tersebut subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi Itulah tasbihnya malaikat. Sebagaimana Nabi bersabda bahwa kalimat terbaik mastafallahu limalaikatih au liibadihi yaitu kalimat yang Allah pilihkan untuk malaikat-malaikatnya dan hamba-hambanya yang lain yaitu Subhanallah subhanallahi wa bihamdihi Inilah apa yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan wa nahnu nusabbihu bihamdik. Dan hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum. Pelajaran tafsir ini sangat penting dan berharga untuk kita. Mengapa demikian? Sekiranya ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa tasbih bukanlah zikir yang hanya dilakukan oleh para malaikat. Kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi tasbih bukanlah zikir yang khusus untuk para malaikat. Namun kita manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih kepadanya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah ya wa iyyakum, kita pun harus mengetahui makna tasbih walaupun ayat ini berbicara tentang tasbihnya malaikat. Di antara dalil yang menjelaskan kita pun diperintahkan untuk bertasbih adalah surat Al-Ahzab ayat 42 ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak wasabbihuhu bukratan wa asila dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore hari Allah memerintahkan kita untuk bertasbih senantiasa bertasbih setiap hari ini perintah bahwa syariat tasbih bukan hanya untuk para malaikatnya, namun juga untuk kita. Oleh karena itu kita dituntut untuk mengetahui makna tasbih. Sehingga kita bisa menyeimbangkan antara zikir lisan dan zikir hati. Alasan yang kedua jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum bahwa tasbih adalah salah satu zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbul kalami ilallahi arba'." Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada empat ada yang tahu apa empat kata tersebut atau apa empat kalimat tersebut? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah dan yang keempat wallahu akbar. Di antaranya adalah tasbih. Subhanallah. Jadi ini salah satu zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah dituntut untuk membacanya dan memahami maknanya. Alasan yang ketiga bahwa tasbih adalah zikir yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah" Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari. Berapa kali? seratus kali dalam sehari. Puttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi walaupun banyak sekali itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus memahami maknanya. Karena ini adalah zikir yang sangat luar biasa. Alasan yang keempat terdapat dan terkandung dalam hadis di bawah ini, hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah." Siapa di antara kalian yang mampu beramal dalam sehari sebanyak seribu kebaikan, seribu amalan? Jadi siapa di antar kalian yang mampu menghasilkan seribu kebaikan dalam satu hari? Siapa yang mampu di sini? Setiap hari amalannya bernilai seribu kebaikan. Ada yang mampu tidak? Subhanallah. Seribu kebaikan satu hari. Ya Allah. Fasa'alu fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Lalu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum salah seorang teman duduknya yaitu perawi saat bertanya kepada dia mohon maaf, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Bagaimana mungkin salah satu dari kita dapat beramal sebanyak seribu kebaikan? Qal. Lalu Nabi SAW bersabda, Yusabbihu mi'ata tasbiha fayuktabu lahu alfu hasanah, au yuhutta anhu alfu khati'ah, au yuhut, yuhattu anhu alfu khati'ah. Caranya kata Nabi SAW, Yusabbihu mi'ata tasbihah, ia bertasbih sebanyak seratus kali maka Allah akan mencatat seribu kebaikan untuk dirinya jadi ia tercatat termasuk orang yang mendapatkan seribu kebaikan atau seribu dosanya akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi alasan yang keempat adalah tasbih dapat mengantarkan kita mendapatkan seribu kebaikan dalam sehari. Subhanallah. Seribu kebaikan dalam sehari. Bagaimana tipsnya, bagaimana kiatnya dan resepnya bertasbih sebanyak seratus kali dalam sehari. Subhanallah. Seribu kebaikan. Dan ini bisa dilakukan dengan mudah. Kita lagi nunggu angkot tasbih. Di dalam angkot, di dalam metro mini, mikrolet, busway, tasbih. Sedang menyetir mobil, tasbih. Sedang mengendarai motor, tasbih. Subhanallah, apalagi di Jakarta. Waktu tempuh ketika berangkat ke kantor berapa jam jemaah sekalian? rata-rata satu jam satu setengah jam ada yang dua jam di jalan untuk pergi dan sampai ke kantornya jangan dihabiskan hanya dengan bengong mikirin hutang dan lain sebagainya saya mubadir lebih baik ia bertasbih seribu kali seribu eh, seratus kali seribu kebaikan subhanallah nunggu angkot nggak datang datang tasbih daripada ngedumel Justru nyalain tukang angkotnya. Ini tukang angkot males banget sih. Subhanallah. Tukang angkot disalahin. Mendingan ia bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bermanfaat jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Lagi lampu merah tasbih. Itu kan baik daripada ngikut daripada menghitung pejalan kaki di zebra cross mendingan kita ber bertasbih berdiri tasbih lagi jalan ke kantor tasbih ngantri di halte busway kan sumpek tuh tasbih seratus kali sebentar Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Seribu kebaikan jemaah sekalian. Siapa yang mampu melakukan seribu kebaikan dalam sehari? Jadi ini adalah kiat singkat untuk mendapatkan seribu kebaikan. Bahkan orang sakit pun bisa mendapatkan seribu kebaikan. Lagi di opname di rumah sakit, tasbih. Lagi berbaring di tempat tidur, tasbih. Subhanallah. Dan sekali lagi ditadaburi maknanya. Seribu kebaikan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi tasbih adalah sebuah amal soleh yang begitu luar biasa. Dan ini yang harus ditekankan oleh orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menolak zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita maksimalkan kemampuan kita, tenaga kita, waktu kita untuk berzikir dengan zikir-zikir yang ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menolak zikir yang tidak sesuai dengan sunnah bukan berarti kita tidak berzikir. Justru sangat banyak zikir yang bisa kita maksimalkan. Sangat banyak zikir yang bisa yang bisa kita maksimalkan. Macet berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke dokter nunggu Misalnya dapat nomor urut 20, tasbih. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Belanja tasbih, ke pasar tasbih. Daripada memperhatikan makhluk-makhluk halus. Kan begitu. Iya apa tidak? Iya. Daripada memperhatikan makhluk-makhluk halus mendingan kita ber, bertasbih. Benar tidak? Iya, kalau kasar antum mau lihat apa enggak? Enggak mau karena halusnya tertarik untuk me melihat. Jadi daripada memperhatikan makhluk-makhluk halus seperti itu, maksudnya kulitnya halus, raut wajahnya halus, maksudnya itu. Daripada memperhatikan yang begitu-begitu, mendingan kita ber bertasbih. Iya. Jadi jamaah sekarang rahimanillah wa yakum, tasbih itu hal yang sangat luar biasa. Dan keutamaan yang begitu luar biasa ini kita sebagai seorang muslim seyogyanya menaruh perhatian dan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kita tidak akan mendapatkan keutamaan tasbih dengan sempurna kecuali dengan memadukan antara ucapan lisan dan persapan makna yang terkandung di dalam tasbih tersebut. Jadi menggabungkan antara tasbih dengan lisan dan merenungi, mentadaburi, meresapi maknanya di dalam hati. Dan ini adalah zikir yang paling afdal, yang paling tinggi derajatnya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin menjelaskan bahwa zikrun yatawatau alaihi al-qalbu wal lisan Wahuwa a'laha. Zikir yang memadukan antara ucapan lisan dan persapan di dalam hati adalah zikir yang paling tinggi. Zikir yang paling sempurna. Fikrul kamil kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi diantara kriteria Fikrul kamil. Jadi harus dipadukan jamaah sekalian rahimani Allah wa ayakum. Nah, fungsi Inilah fungsinya kita memahami makna tasbih. Karena bagaimana mungkin kita meresapi maknanya di dalam hati kalau kita tidak belajar kita tidak mengetahui dan kita tidak menelaah penjelasan-penjelasan para ulama kita rahimahumullah. Jadi tasbih yang banyak itu, yang seratus kali itu dalam sehari misalnya, dengan persapan hati. Ketika kita mengucap subhanallah, benar-benar kita sucikan Allah dari segala bentuk keburukan, kejelekan, kekurangan dan penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang berkaitan dengan tasbih dan hamdin atau tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Pelajaran tafsir berikutnya. Makna wa nuqaddisulak Makna wa nuqaddisu Secara garis besar ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Dan dua makna ini dibawakan juga oleh Al-Imam as sani dalam tafsirnya. Yang pertama, Artinya adalah jadi makna wa nuqaddisulak kami hanya mensucikan dirimu. Dan lam dalam kata laka lam dari dalam kata laka bermakna pengkhususan. Pengkhususan mengikhlaskan hanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya yang kami sucikan hanyalah dirimu. Jadi lam laka maknanya adalah pengkhususan. Jadi artinya yang kami sucikan hanyalah dirimu. Loh bedanya apa Pak Ustadz dengan nusabbih Al-Imam Muhammad bin Salah Uthimin menjelaskan makna mensucikan dalam kata Nukaddis adalah tambahan penekanan pendalaman dari mensucikan dalam kata nusabbih dalam kata nusabbih jadi untuk menekankan lagi, lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Dan sekali lagi sebagai penekanan mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sucikan hanya Allah. Itu yang dijelaskan oleh Imam Muhammad bin dan Al-Imam As-Sa'di rahimahumullah. Al-Imam At-Tabari menjelaskan masih dalam lingkup makna yang pertama kata beliau makna nuqaddis adalah kami sucikan engkau dari segala bentuk kotoran kerendahan dan apa-apa yang disandarkan atau disifatkan orang-orang kafir terhadap engkau jadi dari, dari segala bentuk kotoran, kerendahan, dan apa yang disifati, apa yang diberikan oleh orang-orang kafir sebagai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi makna nukat disulat adalah mensucikan dengan pensucian yang lebih dalam yang lebih khusus daripada nusabbih. Ini perbedaan antara nusabbih dan nuqaddis. Apabila maknanya makna yang pertama. Makna yang kedua artinya adalah kami membersihkan diri kami untukmu jadi wa nuqaddisu anfusana laka itu maksudnya. Kami membersihkan diri kami untukmu dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan cinta kepada Allah, dengan taat kepada Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah dan segala bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makna dari nukad disulak. Jadi makna yang pertama maksudnya yang disucikan siapa? Allah. Dari segala bentuk kekurangan. Dan perbedaan dengan nusabbi, nuqaddis itu adalah tambahan makna dari nusabbih sehingga memperdalam, mempertinggi dan lain sebagainya. Adapun makna yang kedua, maknanya adalah kami membersihkan diri kami untuk engkau. Membersihkan diri kami untuk engkau. Bagaimana cara membersihkan diri? Dengan akhlak yang mulia, dengan amal ibadah, dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dua makna dari disulak, Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Faedah tafsir berikutnya Masih bersama firman Allah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada tafsir yang bisa kita ambil dan ini dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Uthimin. bolehnya menyebut nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita selama tidak ada niat dan tidak bertujuan untuk ujub untuk membanggakan diri sombong ria sum'ah menjelaskan agar didengar orang sehingga orang memujinya apabila tujuan kita bukan hal-hal negatif di atas dan murni untuk menyebutkan nikmat Allah maka diperbolehkan. Dari mana kita mengambil hal ini? Dari mana kita mengambil pelajaran ini? Dari perkataan malaikat, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak." Malaikat mengatakan tentang diri mereka. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan senantiasa mensucikanmu. Jadi malaikat sedang menyebutkan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Apa anugerahnya? Taufik untuk senantiasa bertasbih. Memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh apa tidak? Boleh. Diperbolehkan. Selama sekali lagi niatnya itu untuk menyebutkan nikmat. Untuk menyebutkan nikmat. Diperbolehkan. Dan ini pun juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Wa ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala Dan aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Wala Dan ini bukan untuk berbangga. wa ana awwalu man yadkhulul jannata wala fakhar dan aku adalah orang pertama yang masuk surga dan ini bukan tujuan untuk berbangga jadi Nabi menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada beliau sehingga beliau menjadi pemimpin umat manusia pada hari kiamat Beliaulah manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala atau manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dan Nabi pastikan ini bukan untuk berbangga, namun menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan, ungkapkan. Ini pun juga dilakukan oleh para sahabat atau sebagian sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan Ka'ab bin Malik dalam sebuah hadis Bukhari yang sangat panjang yang menceritakan kisah diboikotnya Ka'ab bin Malik. Apa kata beliau? Walaqad syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawaffaqna 'alal Islam. Hina tawaffaqna 'alal Islam Kaab bin Malik mengatakan, sungguh aku telah berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Aqabah. Bayah Aqabah. Jadi disebutkan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Salim bin Il alaihi ketika menjelaskan hal ini, beliau mengatakan faedah ini. Bolehnya menyebutkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita dengan catatan tidak boleh disisipi dan dijangkiti satu titik ria, ujub, sum'ah, sombong dan berbangga. Dan ini pun dilakukan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Suyuti. Beliau pernah menulis sebuah buku yang berisi autobiografi beliau sendiri. Jadi beliau menulis buku yang isinya apa? Tentang diri beliau sendiri. Dan beliau beri judul at tahadduthu bi Menyebutkan atau berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang beliau dapatkan. Ini diperbolehkan. Jadi lihat malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan para atau sebagian ulama dengan catatan tidak boleh ada unsur membanggakan diri merekomendasi diri, mensucikan diri. Maksudnya apa? Rekomendasi, saya ini begini dan saya ini begitu hanya untuk berbangga, merasa lebih suci daripada orang lain. Kalau ini yang dijadikan motivasi, maka Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." maka janganlah kalian merekomendasi diri-diri kalian menganggap suci diri-diri kalian karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian jadi ini diperbolehkan namun hati-hati karena perbedaannya sangat tipis perbedaannya sangat tipis. Terpleset sedikit saja jatuh kepada ria, jatuh kepada ujub, jatuh pada sum'ah. Jatuh kepada berbangga, sombong dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dan faedah juga dalam masalah ini kalau kita melihat ada orang seperti itu jangan buru-buru suudzon dengan dia wah dia orangnya suka pamer jangan bisa jadi ia mengungkapkan hal itu untuk menceritakan nikmat Allah jadi cerit boleh dia menceritakan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada saya sehingga tahun lalu saya bisa berangkat haji seperti itu. Alhamdulillah Allah memberikan rizki kepada saya sehingga saya dapat berbagi kepada dengan fakir miskin. Diperbolehkan, namun ingat jagalah hati kita. Karena sangat tipis sekali perbedaannya antara berbangga dan sombong dan tahadduts bin nikmah, menceritakan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Wallahu taala alam. Ini adalah faedah terakhir yang berkaitan dengan firman Allah, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas faedah tafsir yang berkaitan dengan firman Allah di akhir ayat yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.